alladzina la ya'lamuna lam ucap sapa wong sing ora ro. Nah, ora paham. Kayak nah, kufaru Mekah iki. Laula yukalimuna wa. Mbok yo ya ngomongi langsung nang kita sapa apa. Mestine nak kowe Muhammad Rasul mbok aku diomong gak langsung. anak Rasul, saat temen sira Rasul utusan kamu. Aku tak tina utawa neka no sira Muhammad tak ing kita neka no ayat ning ayat lima sing perkara iktaroh nahukan jalur kita lima ala sidika ayat iku nunjukno ati ala sidika tak aluke teng tak tina ayat ala sidika sing nunjukno niku ini bener kada dikayu kaya mungkon kau luha haula mengucap kama kola haula kola ladina mengucap sopa ladina mengkopi setujuhnya kufaru makan model-modelnya umat carane ngafiri nabi kembar kola ladina mengkopi eh, mengkufari umam al-madiyah li-ambiyah misla dihim hale sepadane pengucape kufar Mekah iku menatano saking gawe angel gawe angel wasalah bil ayat lan yudha ibra ayat tasya bahat guru meh kembar-kembar apa bulu apa atine Allah di nami kobrihim karo layak lamuna model-modelnya kembar kota ya janal ayat itu menerang insun al ayat ibra ayat di kaum maring kaum sing yakin Ayalamuna annaha ayatun fayuqinuna Faktirahu ayatin ma'aha ta'adudun Mengkau ta'in boleh ayat ma'aha sertane Ikilah ayat sing sono Iku ta'adudun, iku ta'adudun Ini mengkulau terang nawi ya, Jadi ayat surat Baqarah surat Madaniyah Surat Madaniyah itu nak istilah Ano wong kafir, yo kafir Wong musyrik, yo musyrik Nah ahli kitab, no Yahudi, no Nasrani Di istilah layak lamuna itu mesti kufarukan kafir Mekah nuntut kue Muhammad ukuran tasdek ukuran mau tasdek itu nak diomongi Allah langsung utawa Muhammad nakano ayat sing sesuai permintaan nah, sesuai permintaan sing disebut nih surat Isra yaitu wong kafir Mekah jaluk Mekah disulap dari nopo kembali pamar jinawi Fat Fat Jiral Anhar Jiro Autus kita sama ka maza am amta alina kisafan au tak tiap billahi wal malaikati qabila. Mane kula critani iki tiyang kafir iku jek kafir Mekah. Kafir Mekah sing terpelajar kados saya Jahal. Ini tuh saya jadi nanti nantang nantang Nabi ngeten ingkar hadza wal yang tiga. Faham Fa amtir alina cara min as-sama' wa nabi ada pun, Jadi aku jahat, itu cara religius, caranya ngomong itu. Kan Ya Allah, kalau betul yang kamu turunkan pada Muhammad itu hak dan ukuran hak itu ukurannya kalau dilawan tuh orang harus kualat. Ini yang ini bukan Mas pun boleh Mbak Limasum. Wes jadi berarti kan ini kalau cerita perbandingan zaman saat ini zaman Abu Jahal. Abu Jahal nanti ngomongin tentang tentang pangeran gak tanggung tanggung bukan sekedar tentang Nabi Muhammad tentang Ya Allah, inkana hal dahwal hak komen indika sama dulu ini Jusono Ingkana hada Andekan apa yang engkau berikan ke Muhammad itu benar Min indika Fa'amtir alina hijarata minas sama Awitina bi'adabin alim pun silakan nak kalau melawan Muhammad dan Muhammad itu hak cara jenengan kalau kayak adab tapi tidak alim pun kalau kayak adab sing langit jadi mulai dulu yang namanya perlawanan terhadap perkorokan wani resiko jadi mumpun kados ustaz roy ngoten, pangerane ra negur. Yen kula salah Gusti adab <laughs> sampun keren. Oke, itu keren. Artinya ngeten. Ada kan ukuran fisik itu tiga ukuran itu rusak. Soalnya kiai segede gustur, gustur itu ku seneng. Mergo berarti kuat. Lah sok kan lumpuh, orang ngerasa kualat wong liya, wong selalu radil. Dekne melarat, orang kualat wong liya, dadi wong selalu radil. Mas pur dari kualat mbak aku. Nah suka dari untuk barokah itu mulai bisa uang dolim. Paling dolim kiai. Suwantri pinter dari barokah. Barokah pinter kualat. Kok aku? Kok penak posisinya menang terus kan? Kok kali-kali ini pinter. banyak iki oleh apa? Bodoh. Masalah di dego. Jadi nak ngaku ukuran fisik rusak standar. Nah, Abu Jahal pernah ngaku ukuran itu. Mulane kula sering ngomong tengah madiri Mas Pur. Dadi wong mbok nganggo hal sing mujmal. Sing mujmal misale wong lara ya musibah apa pangeran, nak menawa berdosani. Nak wong kok nikmat ujian apa pengiran kuat gak gue sugih. Iku sing aran mujmal, cara Allah wong sugih coba. Wong larat ya coba. Kabeh dia belaku mas masanu. amal. Liyane iku akal-akalane manusa. Akal-akalane mursyid, akal-akalane manusa niku misale semana tahun yang kau kini jembar. Nah, jangan nggak bawa jembar rezeki. Lagi. Jadi itu ku sakala-kala menuso. Nggak uang untuk musibah musibah dewi. bukti kesannya Allah dengan musibah itu diklan mergo kepala Ini betul adil. Tapi betul saya sampean WD. dhek Gus Dur kepala juga aku ngono betul saya. Ini kula contoh tok Allah mergi wis isu nasional. Sebenarnya itu tidak bener hal ini. Gitu. Ada gak bener orang iso jadi ukuran. Biru Biro sampai gak ukuran nakalan. sampe di santri. Kecelakaan, aku alat gak bukan gak nurut. Karena ini pengiran metu keluyuran. Barang metu keluyuran untuk rezeki salam tempel. Ya, lo buatin juaran untuk rezeki kata kulo suka alhamdulillah. <laughs> itu ukuran sing artinya tidak pernah bener. Ukuran-ukuran itu dah. Nah, wong kafir paling seneng gak ukuran sing sepihak. Misalnya ngukur Nabi, Nabi Muhammad so nyulam Mekah jadi kubro bahwa Jinawi itu ukuran sepihak podo bani Israel yang ngoten sa aku percaya gue kue anak nabi tenan sing ora apa aja kowe tok nek iku nakalan bodoh ini sing rasa lanuk lan mungkin kata narwa aja retan aku yo melok ro Nah, itu kok nangkal sampe ngomong mbah nek jenengan dikodam tenan kula roh dhewe apa. <laughs> Ora sing levelnya ketemu wae barang tipuan dem mati tenan. Eh, Ayo jadi artinya ukuran sepihak ya, ukuran sepihak mulai rian wonten. Cuma buat rangsal be fisik, aku nak fisik, aku jalan nanti ngoten, nanti nanti. ingka nah ada malah komen intika. Famtir alina hijaro damna sama abi fina fi ada nanti. Bukan saat kedua ini, kalau sering ngomong bolak balik, kita ini harus ikut yang musmalik. Oh orang musmalik kita, aku sering sirik. Lu kalau bolak balik ngomong, misalnya mas pur saya orang mati, hmm, fisikku mati, semua ada kabar aman juga murah mati kok krono VGB mandi santet gak mandi ini kan sudah ada adil darani dekne tolak santetnya mandi wis nuduh wong misalnya nuduh Rumanto nyantet itu wis udon nih wong wis ngono gue R er, tolak santetnya mandi berarti ampun wis udon ujul padahal sing karwan bener wis malek aku kok selamat lama kan nyaman cara Allah ya sampean tauhid cara manusia ya rasu udon tapi manusia cek suweneng ya lakoni muhtalah paler sing bodoh ne lu enggak sing karuan wis makane cara Allah, cara Rasulullah kok nang ulama di wae sampai selamat kersane Allah kan. Tapi kita seneng GR. Hmm, gitu ku mati kan suwate trapopo, seneng nggih mereka. Terus entuk apa? Entuk apa kan misale ngono. GR. GR lagi gitu GR. Jadi ojo sampai ngoten. Kemarin kok Abu Jahal. Abu Jahal wani nantang ngoten, pengeran ngomong ngomongnya gak tanggung-tanggung. Ingkana hadza wal haqqum bi Amalane nah, ketika Abu Jahal mati nih perang Badar, iku Allah melehno nih gue surat Anfal wonten ayat dan intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa intan tahu bahwa huwa khairul Jika perang melawan Muhammad sebagai ukuran kebenaran, saya itu sekitar bener. Jadi Abu Jahal religius, Mas Mas Pur, sampean nak maca teng tarikh. Niki surat Anfal intas taftihu kapan-kapan jalan. Niki bukti nama sampean cek kalah Abu Jahal, mbek Abu Jahal kalah, ngomong mbek Fakot jauh aku mulfat terus sana elemen. Kau gue ini itu surat anfal. Ji, nak kue njuk kejelasan sing bener Muhammad tak kue. Saiki wes jelas sing bener sopo. Wa intan tahu bahwa khairul aku. Gue ceritanya sebelum perang Badar Abu Jahal itu ya Taala aku di Astaril Ka'bah. Jadi ini yang Astaril Ka'bah ini Amalan ini pulau bulan balen ini sebagian adat ini gawan jahiliyah. Jadi Abu Jahal itu religius di bang sampean njuk kiswah Ka'bah. Sampai ini boleh mau nih penjual orang bodoh ini surat apa? surat apa? Boleh mau di jalan lain kan gampang. Taman dan ngalimnya takking ini ngaji standar orang ngalim mas Bro. Jadi mau orang ulang, usulah mas Bro dosa. Ngetok aku kok usulah. Usulah. Surat apa tanpa pokoknya batu arok. Nah, itu kan bisa. Nah, itu penting juga, langsung pikun, pikiran. Rata obat ingin kulo. Tak kembar mari. Jenenge tobat. Mana ada nomor mana? Intas taufiku kau dijak aku mufat. Intan tahu bahwa khairu lakum. Wa intau tu nau. Walan tuhnya angkum siatukum syai'a walau kasurat ya. Wa nabuha ma'an minit. Satu saya. Indah tawirmu Satu saya kepingin Ibar kerja Empat Intan tahu Bahwa baru aku Satu saya kepingin Iya Aku putra ya tanda Aku nunggu wira Saya wajah Mustafa Aku biar intas tapi aku biar Intas tapi kamu jaluk dalam berputusan sahabat Surah Ayu Al-Kufar iya, iya. Saya kata guru ke sahabat Surah Al-Fatah ini Keputusan mana nih keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan yaitu Allahumma ayuna kana atong rohmi rohim okay. wa atana bima la ta'na ribu bima la na ribu kan bima la agumo la na bukan orang resep insun wa akhidu monggo ini lon nih wa akhidu meralu-ralu ketemu surat ini boleh pada surat ini tanpa Pak itu mau mungkin rusak panjenengan ing ayunan. Eh, eh, eh, ahli eh, iya. ahli ahli ahli benar ya jadi intas taftihu faqad ja'akumul fatah jadi intas taftihu ini kan lamun jaluk keputusan siro jadi istilah Quran kalau bulan balik ini terutama Ahmad bin Singgiyah lafad Quran itu kena ibu mama ini istilah hufukoha apa yang ibu istilah kamu status munjid malah sesat. Jadi ini Mas Pur ya. Quran itu punya logot spesifik. Misalnya fatku, kue nak muni iftitah itu membuka, tapi nak istilah Quran fatku rata-rata keputusan. Mulai misalnya wong kafir nak ngomong kan mata hadal fatku ingkundum dikit Kapan ono keputusan di sing salah di ingkundum sodikin rata-rata fatku lah ini keputusan. Nah ini maksudnya intas tertihu, ayu hal hakufar. Eh tatubu fatha ayu kodo, hai aku Abu Jalim minggum guma Jadi Abu jalan sebagai perang Badar keren dengan ya Allah ayuna kan atau alir rohim wa ata nabi malak narif fakin huda sing qat rahim Muhammad apa apa aku artinya gini dengan Nabi Muhammad membawa aliran baru versi Abu Jahal itu kan dianggap medot sana kadang berubah tatanan tapi cara Nabi Muhammad ini di Musa Abu Jahal Abu Jahal sing berubah tatanan nah itu kan sepihak jadi sing rusak NU eh, Gus Dur Basim orang wong anggere jadi repot nak manggo Quran ngoten saat ini santri di modern sing rusak santri modern apa sing rusak modern santri lah bujal ngoten mat itu gawe aneh-aneh kowe iku gawe agama sing ndadekno hubungan kita rahim kita itu rusak mergo kowe nganggo agama sing tidak dikenal nenek moyang yang mulai Abu Jahal dungane keren Allahumma ayyuna kana atau alirahim artinya ini yo sing perlu saya semak ngermanto keberanian Abu Jahal menghadapi sesuatu yang baru konsultasinya Mbak Allah itu hebat Allahumma ya Allah siapa sing atau alir rohim wa ata nabi malane fadluda sesok nafas perang badar sampean paringi mati jadi ukuran keok ambil mati Fakot ja akumul fathu keputusan gue sono biar lagi man dua kada nih bahwa aku jalan aku jalan dewe saya nata aku jalan segala ukuran ya Allah sinten sing atau alir rohim lan nganggo barang sing ora kita kenal paringi mati sing mati dek nih fako jak aku mul ternyata gue jalan mati berarti deknya sing akto alir oke oh, ini iya. gue buatan penting sing pentingnya nanti lor. ukuran model model sih dia gue jalan, sing perlu nih lengi lengi. paham ya tidak sampai orang mau mati oh kualan be aku model jalan, dari ukuran itu sing jelas artinya ukuran itu juga gue itu yang perlu nih lengi lengi. memang akhirnya bujal mati tenan tapi ukuran model ngoten. Kita gak sering ngoten. Ukuran mbek wong wong loro suwun ora karuan. Padahal iso wae cara Allah, ya ora iso wae mesti cara Allah musibah biasa. Hmm. Musibah paringi kere cara Allah biasa, tahapane musibah jen kere bakul roti. Tapi musuhnya kere kualat mbak ora suge-suge. Kok dia seneng ya? lho ya. <laughs> Karmanto juga cara pengiran, marah tuh suwi tak kita paling juga ya ini kira baru kayak itu ngaku tidak <laughs> seneng ya <laughs> artinya menjadikan dia pusat sejarah atau bahasa inteleknya Tidak seneng ya dari dia pusat sejarah tapi paling gampang lakukan di hal musma'ala itu paling enak musma'ala cara Allah cara Rasul paling enak cuma itu suga yang kesan pengeran suga malah ya <laughs> enak kan karena resiko kan ke kesan pengeran kan enak rekare, repot kan seneng ya klaim-klaim pun pot men. Mas kaya Gusti mati. Lalu nak tenggene asbab nuzul tenggene kitab-kitab malah luwih dramatis meneh. Jadi Abu Jahal saat berdoa ini ya ta'ala ku bi aslaril Ka'bah sampeyan delok ngene kitab kitab asbab nuzul. Dadi mbek demek astaril Ka'bah. Cara bahasa saniki darani kiswah kiswai Ka'bah. mana mbek Wahabi kiswai Ka'bah dijogo ketat. mereka selain cara sejarah tradisi yang Abu Jahal, khawatir sirik maksudnya. Jadi zaman jahiliyah ini pun nak ndonga Muka Mekah Astaril Ka'bah Astaril Ka'bah kiswah kiswah Ka'bah nah, ini ada tiga jimat dari repot banget Pulau bisa seneng jimat tuh, tapi gimana nih gue usai Jimat tuh yang piye wae masih ono kiai sing mulai tetep salah pale. Sing warwan musmale. Mati berpendengar pengiran wis kapan musmale. Wah ini alian juga, gawean ulama. Ada gede ulama ini istihad rawan dikhilafi. saya nak sing musmale ini gue, rawan dikhilafi. Nggih Mas Mantu. Rawan kulo mboten nanti jimat pun, tapi rawan dihilafi. Sampeyan sampeyan takon Allah. Mboten percaya. Utawa takon Sayyidina Umar, pun kulo ditani bolak-balik. Zaman Sayyidina Umar Iku kuatir siri ke wong Mekah balik. Tiap ngabung hajar asal mesti alim tu anak hajar. Lata dulu wala tanpa. Walau ani roa itu, walau lah ani roa itu Rasulullah kobal tuki mau kobal tuki. Umpama udara Rasulullah ngabung gue, mau ngabung gue ulah dulu wala tanpa. Podo zaman tuh Ridwan itu didewakan ke wet sing bersejarah zaman diatur Ridwan yang sungguh Hudaybiyah itu periode Umar dibakar, di, diketok ketika sahabat protes ini kan nggak mengabadikan sejarah mari sirik Odo Ka'bah ya tahu dirusak penyerang jadi Allah ini tradisi lucu mas bro sama nak mau setengah ya jus tiga Allah sangat kepingin wong gak terpaku sampai benda Ka'bah zaman Nabi umur tahun puluh enam nanti banjir betul sama apa jalan Ka'bah ubah betul ini sejarah rubah sampai bingung caranya balik no hajar aswad dia kabel udah rubah artinya barang-barang sing sakral orang Islam pun tahu dirusak tuh jono nah itu mau materi benda tapi zaman salah apa apa tidak apa buat ini Allah selalu mengingatkan bahwa dia ada Allah buat tetap sampai sih sirik sama lah tentara-tara kabar nanti rusak betul rusak Nanti rubuh terakhir beranjir mana rubuh Baru ngumpul itu tidak jadi Nabi terus geger perkara meletakkan hajar aswad Wadah latih malah gerendeng Barang ngonten zaman periode ini Abdul bin Zubair Pas nakal-nakal hajar aswad Jadi Abdul bin Zubair uang yang mau ngaku ini pemerintahan yang Muawiyah Ini amat tuh tak boleh balik Yang benar sejarah Mulanya beruang nakal ke hajat Jadi selain orang Arab uang buil ke hajat Ke hajat itu markai-markai ini uang Jadi pasukan ya di panglima di zaman Hasan wis menyerahkan pemerintahan di Syria yaitu tiga nomor Awiyah Kabus ppn darani Amul Istima Sayyidina Husain nak mau nyerah ya karena aku nyerah ambil ya sih tetap mati ya terus dipatahin di tenan di Karbala sebelum ibar Kabus walhasil akhirnya Ibu Zubair tetap ngotot mempertahankan Mekah jadi ini tetap mempertahankan diri aku gubernur Mekah diserang kalian pasukan Yazid dia mikirnya ngaten, saya lele Muawiyah, zaman Muawiyah masuk, iku jek gak gelem nyerang Ibnu Zubair, bukan yang Mekah kota suci. Wala ya Yazid markai panglimane markai bisa jadi hajat. Wis nemu Mekah itu serang. Walau mana Ibnu Zubair ku jek iso kesudut, Nah paling nak ada Mekah jeneng mlebu masjid. Oh cek diburu, sampai mlebu Ka'bah, cek diburu Ka'bah dirubah. mula mau nang wong nakal kok hajat. Rukun Ibnu Zubair jek jek Ka'bah ditipateni. Dua berhubung tragedi-tragedi sejarah Pak Ngantin sama mau Ihya juz 3 tengene kita bulu kuan niku wonten hadis versi Imam Ghazali sahih. Paling gak bener hasan lah cara. Kalau mau cek hadis ini hasan. Ngendikane Nabi walau anna rojulan halakal Ka'bah hajaran hajaran ma balago jurma mamang kota lamunan. Umpama ono gue duwe dosa rusak Ka'bah hajaran hajaran sak watu-watu dirusak. Iku dosane tetep gede wong sing umum umum mereka mukmin cara Allah tetap ruhuwah jadi mau mukmin itu sing dadi nazar orang kabeh terus waktu tragedi tragedi kabar, itu wonten aliran kados jalan itu nermi Kau gak haji jalan sing bentuk kowe gak gak haji gak ora kabeh gak kepiye kan kabeh kiblatul muslimin anak ati kuat kiblatul <laughs> tragedi tragedi sejarah fisik niku terulang Mulan buaran zaman Salahuddin ala Ayyubi mempertahankan Baitul Muqaddas dengan aktivisi. Ini ulama sufinya dingin-dingin saja mas. Mereka sejarah agama mesti loro, fisik ambek spiritual. Nah fisik sampai perang yo demi masjid, demi Baitul Muqaddas, demi Ka'bah. Tapi sebar perang tetap zina, tetap ini uang, tetap markai, tetap khasut lapo. Artinya ya beneran Ka'bah bertahan, Baitul Muqaddas tidak bertahan, sama tetap zina tetap mobil prostitusi atau pemenang Islam tinggi padahal hal sebaliknya itu dibalik gak usah saya baik itu mukot dan aku ya soleh ya soleh cara aku Iku sirine kenapa Ka'bah tahu betul enten zaman Nabi Adam Ka'bah pun betul konten tapi tahu dipendam Allah suwi puluhan tahun dan saat itu ya ada Nabi ada syariat artinya apa pernah ada syariat tambah ke kiblat tapi Allah yang nuruti tradisi manusia sing butuh kiblat, butuh arah. Mana Allah duwe syariat loro yo ya no salat sing wajib wajib kiblat, ke salat berdu. Tapi no sing ora wajib kiblat, ke solat sunat, tapi sidat itu kau Sementing Allah apa? Wong mencari salat wabar gede dan Ka'bah ki sirik, cara Ka'bah ismail ulama gini mau Sirik. Iku ruwah. Jadi nak sih ruwah motor pun ikut permainan ilmu kelas tinggi mun ruwah. Jadi zaman kudu sadar si ruwah yang begini-gini itu kudu sadar. Artinya nggak terus sampai saya kira itu dari zaman Abu Jahal lah. Iku mbek Ka'bah penghormatannya ora luwe ndek timbang sampeyan iki mau apa perang gitu Ya, ya ta'ala lu biasa dari ya. Ka'bah. Lah sampean kemati Baitul Muqaddas merasa paling islami sama tak kok wong Kristen saya wani perang Palestina mergo demi apa demi Baitul Muqaddas sama ah, kan malah mustarak teman apa orang Yahudi bertanya Palestina demi itu gue rata ampan fix hadir itu muka mungkin buatan kok ulati baru kan buatan ben buatan salah paham sampean jadi nak tradisi tradisi hormat kapan itu ya dilakukan Abu Jahal dan sih beda nong Islam ya buatan ini rasi reki malu itu ulang la ilaha waktu daulah sari kalau itu diulang-ulang nanti tiap haji paling diulang-ulang rasari kalah Muka paling beda nong Islam be musyrik saat itu sari kalah berasari kalah itu sih sirine dapat sih diulang-ulang apa? lah sari kalah. Malah haji wong endo. Bayangane sarik ya, mereka itu. Bangga, berkuburan kuburan percaya, mbek Ka'bah percaya, Hajar Aswad percaya. Sampean sholat sujud khusyuk ikhlas. Wabar apa ikhlas bisa nabung Hajar Aswad wong endo marung dijamin. <laughs> Marah Hajar Aswad kayak masalah. <laughs> Iku bukti. Jadi tanaman sing musbah ale kaya ikhlas, sing mantep ngabung hajar aswan Sing cara agama kamu sunan gitu. Niku suatu mereka. Kalau ngomong ngeten jadi sini. mulai bener sih dinane ilmu kelas tinggi kok pulau kan termasuk ilmu kelas tinggi. Bangun nopo mari dipatah ini. <laughs> ilmu kelas tinggi sensitif, kalau ngomong ini ya sensitif. Tapi ilmu tenan, pertama ulama dia ilmu tenan ingin ngeten iki. Lho ya, ilmu tenan ini ngeten iki. Tapi sing umum ilmu kan ana sing kampung Hajar Aswad itu dosane di sepuro. Hajar Aswad iku swarga, bisa putih dia kuwi wong mari ireng. Lah iya mari ireng malah berarti ngambung ngerusak kan. Greget-greget ngerti nak ngerti aja lakoni kan malah kudune ada. Paham ya dadi niki sampean kok nak maca teng tarik-tarik dadi apa? Eh, menyangkut penghormatan terhadap Ka'bah itu mendilakoni ini biasa dari Ka'bah Nah, ini kiblat nanti dirubah. Jadi zaman Nabi di Medina itu madep itu Mukodas 16 bulan dirubah oleh ya Allah madep dan Ka'bah. Nah, Ka'bah piyambak nanti oleh Allah. Mulai Nabi Adam itu terus sempat haji dan Ka'bah. Nabi Nuh cek sempat. Itu ini hilang. Ketika hilang periode Nabi Ibrahim dimunculkan lagi. Mulai istilah wa id yarfa Ibrahimul qawaida min Jadi songko sudah ada ini. Diketokno namanya, dimunculkan. Mulai daerah Yarfa karena nas pada dasarnya Nabi belum tidak bangun total saat dari tidak ada nih buatan. Enggak meneruskan ya, ke kiblat kiblat utama zaman Nabi Adam kan. Artinya apa? Pernah ada syariat tanpa Ka'bah. Nah, bukti ini nak kabar dihormati jahiliyah tanpa Islaman. Zaman Rojo Abra, Sinten Abraha, badai nyerang Mekah, itu alasannya kepengen untuk Ka'bah. Iku jawaban iku tiang jahiliyah bertanya mati-matian termasuk Abdul Muthalib jadi Ka'bah dihormati jahiliyah kan Islam. Lah sing beda Islam ya lasari kalah itu. Ya. <laughs> jadi beda Islam ya lasari kalah ku. Lah nak podo-podo masalah yang penting lasari kalah nggih sama aja sama ibadah ke tetangga teng pantes anggere lasari kalah nggih mantep cara Allah. Jadi mudi-mudi bersari kalah nggih mboten mantep. Nah kita repot neng Ka'bah ya sari kalah, kuburan sari kalah, pandanaran bae sari kalah, repot. Niku mau diparingi selamat pangeran nak cara Allah rahmat cara sampean cek sari kalah hmm izin kumadi sewandet oleh rahmat <laughs> iya, ya. dan keri hmm, diparingi selamat pangeran gue sing syukur sing apik malah nyaman kan syukur apik tauhid ya Allah malah orang mana rumus tuh dungo itu mati tenan tolak berat Nah, itu kan itu kan itu kan itu kan aku mau wasiat-wasiat nggak mau tenggelam beres kan aman kan cuma alay aman kan bang rumus no macam-macam oh ini tadi afil korok dia tasya berat bulu bulu inna asal naga saat menaiki ingsun ka ngutus ingsun ka ing ya Muhammad fil hakim lan beberapa kasiron hale wong sing ngeke ibu bunga man ajal ka ile bijana wa nadiran man nam sibila ibina Walau itu saluran orang dan iya tanggung jawab sirah Muhammad orang tidak koi orang usah diurus anak sahabat jakim sanggih mengguni selalu ini rokok ora urusan pokoke baru tablet anu tipis Walau orang kali itu antan sing sira ala yang ujung Yahudi wala Nasara hatta tattabi amilatum singka anu sira milatum dina Kul inna bidawa kita bidawa satamnya petunjuk ya Allah buat Ya petunjuk ya Allah sing jangan petunjuk tenan Walau ini tabat tak tapi ini lamun anu siro apa yang hawa nafsu Yahudi Nasara Anut hawa nafsu Ya jadi salah paham orang kok anut sing ana kesepakatan nah anut kesepakatan mboten napa-napa badal lagi ja'a min nanti sawise sawu perkara kang teko sanggo ira min al-ilmi mana kan Allah wa alihi wa Iki mbung ana Mas Pur terang nanti. sing ora oleh anut wong Yahudi ku anut ahwa aku anut nafsu nafsune wong Yahudi to nafsu ora kok anut krono kita kesepakatan bersama nah ini malah wajib anut sampai dulu tentang kitab fikih nopo tentang kitab tasawuf kitab nopo mawon perjanjian be wong Yahudi Nasrani wajib ditepati bener wajib jadi sing oleh dinut ku ahwa aku saya Yahudi dua nafsu nopo lah mas nak ahwa dia Yahudi bahwa nafsu ini sampai oleh dituruti mau terus malah rekam karo lho nggih nak ahwa itu oleh dituruti mulane zaman Nabi pertama tentang Medina iku khaliful Yahudi mitrane wong Yahudi mempertahankan Medina kuwi alitare sepakat karena diarani misakul Madinah piagam Medina Mereka Nabi tahu jadi khaliful Yahud mempertahankan Medina Begitu juga bertanggung segiman dengan Nabi tidak enak sorot najrum. Mulane kabeh misa, kabeh perjanjian kudu ditepati. Ya zaman dagangan mbek Cina pula roti kono mbek Cina. Cing Senin tak sahur. Senin tak sahur bisa cara cara fikih. Dulu suasana contoh Cina ada cek Yahudi cek Kristen. Mereka ada ahwa ahwa itu perjanjian. Semua cek kita tepati. Sing ora oleh gue ahwa. Gue ora oleh anut hawa Yahudi. Misalnya hawa nafsunya Yahudi misalnya membunuh orang Islam. Eh, men napa jenenge mojok nang Islam jelas ora oleh dino. Padha wae wana hawa nafsune wong Nasrani iku Kristen tenung Indonesia ora oleh dino. Tapi nak ora ahwa itu tadi faktor misak, faktor perjanjian yang kita buat. Niku malah wajib ditepati. Hakum wa alladziina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barhum batuk situ Ilaihim kalau mereka tidak punya mental ekor, tidak punya mental ida, ya wajib tepati Misak karena perjanjian ber bersama itu kan kan dagangan di Cina kadang dagangan di Umum tapi unsurnya kan dagangan orang ahwa Mulane dawuh apa kudu dipahami persis lafate. Dadi anut ahwae. Iku wae gak dalane jaga menal ilmi sawise barang sing teko sangka kowe sangka ilmu. Artinya ana pembanding rupane ilmu sangka apa ora kok pembanding ilmu sangka kita. Nah kita sering pembandingnya ilmu kita piyambak misalnya ini nyolong cak ya haram banget, ngorong Cina, nyolong Cina ora pati haram kan berarti pembandingnya orang orang ilmu kok nafsu em. Ini juga ada satu, namun Cina gak bos tengah amat. <laughs> Jadi itu pembandingnya ke ilmu. Kalau zaman kerusuhan main, gua kasih kasih kaji sing ngambungi Cina. yang saya kata siapa apa? <laughs> Iku pembandingnya bukan ilmu kan? Nafsu jadi ini oleh ngelawan, oleh ranut Yahudi berbandingnya badalah dijaga minal ilmi ayil wahyi minal Allah artinya pembanding dengan diri sampean waktu ini Allah hukumnya Allah coba nafsu di kamar mantau bergawe mabek mas pur gak tau nyelain jadi bek Cina orang dia tahu dosa nyelain jadi Cina eh, kan pembandingnya kan nafsu sama saat kerusuhan lain uang gede Cina pembandingnya nah orang nafsu apa misalnya pembandingnya tuh Cina di ben ekonomi ini kuat, orang Islam sing apa? kape, nambah ini gak nafsu, nak nafsu. Yo, akhirnya gua orang kerampas bung Cina, setengah gonimah jadi setengah amat. <laughs> setengah amat. Saya nak, nak setengah amat kok terus oleh di kono nih bisa hubungan ini setengah. Sing dipikir mungkin dia dia setengah amat terhukum ya Allah, tapi dia mesti nafsu itu Orang mau itu malah setengah nafsu, nafsu tenang. Jadi pembanding itu hukum ini gue panjang buat tenang sanggih. Tahu saya wonten pembanding hukum Allah Orang tuh gak boleh anak wong Yahudi. Kue sing ahwa. artinya ahwa nak wonten kita Ahwa ini buat tenang salah. Jadi niki ilmu ya. Jadi ilmu ada ukurannya. emang ada repot ya. kalau cerita-cerita bodoh di Cina oleh mereka oleh ngabung Cina oleh setengah men buat tenang salah. Lalu wonten kiai ditanggung tinggal terbaik raiso jawab. Jadi kan kalau partai Islam kok semangat gini negara Islam. faktor no. Ini Islam jalu wala yula Islam mesti menang. Jadi Islam ini kuat nak dijamin pemerintah iya, nak dijamin pemerintah. Kalau nanggung, misalnya jenah tentang timur timur, Islam namun tiga. Jenah nganggep wong kafir apa itu ya, sing apik sing sabar. Nah, terus Islam sing bener sing budi. Nah, timur timur sing sabar, nah Indonesia sing rasa sabar. Nah, terus Allah ada sehat budi, ya sabar, beras sabar. <laughs> nah lah terus kepengen mimpin itu perkara ini jenengan kuat atau perkara perintah Islam perkara kita kuat nah, terus ketemu lagi perkara nak kuat kepengen mimpin nak lemah terus sabar iya nah itu buatan hukumnya Allah niku hukumnya manusia nak kuat kepengen mimpin nak orang kuat sabar sing jan hukumnya Allah tenan sebuti rasa jawab ya ke sing hukumnya Allah tenanan sing jan hukumnya Allah tenan semua muslim kan Islam itu lah ilah ilah Muhammad Rasulullah sing beda nama Kristen Sing bedane dinasroni Yahudi Nasrani ya sholat lima waktu misalnya. Sing bedane mbek nakal gak zina gak togel. Niku sing hakikat Islam Musmale. soal ah, kerajaan sistem daulah niku mboten enten sing mujmalah. Wong sing dina Ali tak kok iso jawab, Muawiyah iso jawab. Kapan dulu tentara tenggene Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Bukhari teng juz Ibnu Umar pernah ditanya, Ibnu Umar kan kados kula lunak-lunak. Jadi dia nya mau ngalim, gak melo Ali, gak melo Muawiyah. Tidak tahu Yabna Umar jenengan tiyang alim. Kok gak melok perangi Ali ta melok Muawiyah. Jelas bela sing sinten, sing hak teman bela sing batil jenengan apa. Lah sing hak sing piye dari Umar. jadi Ali jeung Muawiyah bela wonten jelas. Lah perangi demi apa? Ya demi Islam. Nah, terus Ibnu Umar jawab, aku itu menangi jari Ibn Umar, aku itu menangi zaman Rasulullah. Zaman itu jenis perang mesti demi Islam. Islam saat itu sih, wong Islam diusir, dan nah, jenis diusir di ya faktor Islam. Dilarang di faktor Islam saiki balane Ali dilarani faktor kowe ya, faktor Ali balane Muawiyah dilarani faktor Muawiyah intinya ngendikan lain sakat kita liku malam mungki perang saiki mempertahankan gerak kerajaan yaitu sektor pro Ali be pro mana zaman saya kita tahu belok partai Islam keputihan gaya negara Islam itu songkok kronong rosok kita mayoritas kok di biro Kristen apa kronong rosok wahyu wah? paling-paling kan krono kita mayoritas kok di biro minoritas kan ngoten nafsu kuat nafsu kuat meskipun kita memang iya kita memang sepakat ingin mimpin tapi ini apa alai Mulai Ibnu Umar sing alim ngoten sampai mungkin dunia alim teng Bukhari teng kita fitnah. kita surat suratul Anfal. Ini disebut Imam Bukhari tiga kali zaman beliau nafsiri surat Anfal. Ibnu Umar sing alim ngoten apa mensederhanakan Islam. kalau Islam itu ya pokoknya sahadat, sholat, zakat, haji. Perkuliahan ini niku niku so amrul mulki urusannya kera kerajaan. Pertama saya ingatkan, kalau jadi kayak gede itu pondok gede. Kalau menerus pondok demi umat Islam, demi anakku dan tetap kiai tetap gus. Aku kalau kiai tenan sih udah omong mesti ngeten. Pondok ibu berapa? Anakku orang alim. Tuh anakku ngalim tapi rapati komitmen bubar gak masalah. Umpamanya jatuh anakku lah. Yang kan. penting Islam tetap jojo sing jadi gede bodoh dia ya orang masalah kan nah niku banyak faktor awal karena faktor nafsu kan nonton yo ya ora aku kudu anakku rapat kali malah <laughs> Oke, gue baru kaku, misalnya. Ya, ini itu dipikir, nanti mempertahankan bodoh faktor nafsu, apa faktor ben wong Islam ono padha terus ono padha saiki ono padha anyar kudu misal, kudu diukur antara hadir nafsi ambek betul itu kepentingan umat Islam Mulai cerita-cerita zaman sahabat kuat apa ngapain pura, terus tengah jalan balik. cerita kok, kenapa kamu kembali? Niatku mau sambil mangkel nih ngomong kafir. Saya kita beli ini niatku berani sih, Orang orang mangkel tuh kafir. Itu bener kan dia pulau, mantel wong kafir lanang. Gue orang bintang tani hilang mantel ya. Terus santri gue lah terus kan Aku nak dua bus kita harbi ini, nak bintang tani kak gak kita harbi ini. <laughs> Artinya apa perang kerana orang suri sekarang rubah. Iya. Sama gampang lho mati nung kafir lalai. Ya Cina wae piye sampean oleh ngukumi Rawan, rawan rubah. Kan? Krono nafsu menek Waduh, pejabat yang ngoten dua aku hilang oleh ngoreksi itu. Pejabat itu boleh muka. Aku seneng kiai, itu kurang seneng mesti ya standar lagi. Mesti ukuran seneng ya kok Lah iku nafsu apa tenan? Tak kok iwamun iki, bah, nafsu napa? kemudian oh ada kepentingan Islam lagi bang kodok kodok aja bagaimana kodok pulau perjaman pasti penting jadi kan tenang cara apa mau tenang ya itu diukur terus nah sama nak mau cari Imam Ghazali ini yang kisahnya tentang Imam Ghazali sama dulu tentang tari tarik Imam Ghazali tempat di Malaysia tentang tarik Ghazali setelah dia beliau alim jadi rektor tentang madrasah Nizamiyah zaman itu Nizamul Mulk jadi Malik Nizamul Mulk ini kan ngangkat beliau jadi rektor madrasah Nizamiyah ya dia ini dihormati oleh ratusan ulama akhirnya dia mikir ngalim ngalim kude soleh soleh kude dihormati orang Ini orang krono dunia artinya ngalimnya dia kan sudah krono dunia dia islah Ada sejarah yang menjadi Islam kan nggak ngaku soleh soleh kudewe, kok jadi penghormatan dunia gitu islah Islam pas itu dia ngarang ikhya sampai kalian minyak lagi Islam akan alas membawa timbul ibadahku krono apa orang krono didelok waduh zaman Pak Hamid Pasuruan Mas Bro Pak Hamid Pasuruan itu cek mbah kalau misalnya nih mbah itu kan dihormati di mana-mana ini kan nanti sowan Mbah Khalil kalau rasanya nih Khalil lah baik di pulau jadi Pak Hamid dia nak ngajinya dengan Mbah Khalil Mbah Khalil setuju jadi Mbah Khalil bangga Mbah Khalil setuju terus matur Khalil Khalil nu soleh soleh kalau biamba kamane soleh kuy tak bisa mati kamane kok terus dihormati uang kalau salam bae mbok pengiran malah ini gitu di kita urip karo pantes kalau pulau ngalim-ngalim ya mbak pulau sholat bener ya bener bus warga pulau ngalim ya bener carane hukum tapi ning indonya tetap dihormati dihormati karo mantau kayak duit kayak Mustafa dekat kayak Mas Puro dihormati terus duniawi tetap ada unsur duniawi gara-gara unsur duniawi ini terus ya aku sing ngimpen paling ngalim repot kan musim awal Islam di Indonesia kan oh sing ngimpen oh unsur tuh kalau yang mesti kita tak soleh kita perlu tentang akhirat, tapi kena enak tuh dunia ini. Sesuai itu terus, nah, paling aneh, paling patut sampai jadi bapak. Kira paling aneh banget. Kamu mau terus? Ya, kamu itu di nafsu dunia itu cuma pura doa akhirat. Nah, sampai saya ingin, sampai sholat bener, gak nyolong, gak jawil rondo, gak jawil perawan, demi Allah, demi nama baik, gak demi Allah. Tapi gara-gara sampai demi Allah terus bersih, orang kan berumah. Lu justru setelah orang menghormati, kita rubah di Jawa Wong ora pantes ke kiai Di sini zaman Rukia ira Jawa Wong pernah apa tenang <laughs> Wah, saya ini kok jure ra pantes. Keblok iki. Wah, enggak rasa kerasa. Enggak. gue ora kerasa lagi. Berarti luwe. Mulane wong alim bener kok kula luwila. Soal ditokno Gus salah sing Kita Kebaya betul-betul tapi rumah, sama dulu tentari Imam Ghazali tenggene. Artinya kalau dua fakta ilmiah tentari Imam Ghazali terus standar ke Hamid Pasuruan, Bahasa Masari. Malah Bahasa Masari Mas Pur yang sangat mutasil king bapak kula yang Mbah Dola guru. Di bahasa itu yang tukang misi sampai janggal. Juga tiap sare mau ngintikan ini dok. Enggak nangin ini dok. Mati saya gitu jadi ini gue. Jadi teka-teki, jadi kata misterius. Dewi bahasa enggak nangin ini dok. Mesti ini Waduh ulama yang ngerti makom beliau ini kan. Ya. kaling kaling EDW, top-top EDW cara Allah, tapi akhirnya kan untuk dunia. itu ya, dihormati masuk, darane wis sabar itu, eh, dihormati. Gak kuatir bahasa, gue nak ngene dong itu diwales ning ngene dong di dunia, gue nak ngene tok. Luhuri lho, sampean soalnya soalnya soleh dewe, gak jalan rodo, gak jalan perawan, nak perawan Allah. Tapi kapan ujung-ujung minggu, gak pantas. <laughs> Gak pantas sama ya ya sandinya hmm. iya. kapan kita jujur makmur soleh soleh ini jujur maksudnya ini gak pantas ngebis maksudnya mak senawa ide pantasnya udah pak mobil susu pantasnya mimpin ya itu terus terus gue pantasnya bujurnya tau kok ujung ujung gak ukuran dewe itu kapan orang ukuran ini jadi Mas Romanto haji, karena perintah Allah, aku uang cukup jadi haji kapan cucu gak jawa Kapan pantas saya kasih jawa <laughs> kapan cucu cucu jadi gue lagi kapan gue lo kapan <laughs> Mulanya tentang taklim talim mau cerita, ya Israeliat tapi penting perbandingan. Jadi Nabi Musa tahu lorong dulu. Jadi nak cara hukum sastra, fiktif gak masalah, yang penting bisa dikei ibar. Nabi Musa lorong dulu. Nabi Musa mentang-mentang kalimu wah. Jadi urusan untuknya lapornya be Allah. Mentang-mentang bisa dialek be Allah langsung gusti lo lorong tuh semua seloro mentang-mentang kali mau lorong tuh lapor pengiran kalau pengiran saya golek suket iki iki gunung iki kunyah pun dikunyah mari satu saat lorong dan momen nemen Nah, berusaha serapel saya konsultasi bilang wah langsung ngorani gunung itu punya suket malah lorong protes ke pengiran gusti lo rina atas petunjuk jenengan kalau ngunyah lagi mari oh, kalau lagi malah lorong jadi saya eling aku, saya saya eling suket. Jadi penting. Sampai mata takbir ya. Lo kapan kita jadi begitu itu kapan? Masya Allah. Amal kalau betul purun, masuk ngalim lah terus kan percaya bejinan jinan ragil, lo tetap kerja kaya kurimu. Jinan percaya percaya tempat gereja di pasar, maku ngiain orang orang urusan. Itu penting, kapan kita ujung-ujung kok eling suket ya? Sampai di saya eling aku, saya eling lo Suket. Hmm, kapan kita minggu? Malah justru berkaji. Udah <laughs> gak jamin rodo. Nanti awal lagi. nanti saya ingin faktor ya. Berkobar ya. Lah itu terus kalian arah kurangan. Berkobar faktornya apa terus? Terus kalian ini agak nah, menangan. Ya cukup selamat. Alladzina yang mul kitab yasmuna haqqa tilawati ulai kan alamin.